Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita masih berada pada pembahasan yang terakhir daripada kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Nah, yaitu pembahasan mengenai taklid. Bahwasanya taklid, nah barakallahu fikum pada asalnya hukumnya adalah muharram, diharamkan, dilarang, kecuali yang dikecualikan dan itu pun perlu berhati-hati karena tahapan berbeda-beda barakallahu fikum. Kecuali kemarin adalah seorang ami, orang awam yang baru kenal ngaji, enggak tahu apa-apa itu boleh di, diperbolehkan taklid, maksudnya bertanya kepada seorang alim yang dia anggap dia itu apa? berilmu dan memiliki wara', paham ya? Memilih yang itu. Kemudian yang kedua adalah seorang mustahid dalam posisi keadaan yang terdesak sekali tidak memungkinkan membahas, maka boleh dia taklid dengan na barakallahu fikum, enam ulama yang lain yang tentunya pendapatnya tidak berseberangan dengan dalil. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum wa illa pada asalnya apa? Taklid itu hukumnya adalah haram karena taklid itu apa? Ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan. Ya? Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah atau sebagaimana definisikan oleh Imam Al-Imriti, Al-Imam Al-Imriti rahmatullah alaih yang insyaallah taala akan kita baca setelah kitab ini nanti di dalam kitab Waraqat itu. Nah, barakallahu fikum taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklidku menurut kami adalah menerima ucapan orang yang mengatakan, "Nah, Mengkau nah barakallahu fikum takliduna qabulu qaulil qaini Menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatin ini tanpa menyebutkan hujjah atau dalil bagi orang yang bertanya. Islam mengekor istilahnya itu, paham ya? Nah barakallahu fikum. Kenapa kok kita dilarang taklid? Karena Allah Taala sudah merintahkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui, bukan sekedar mengekor tapi bertanya. Nah, barakallahu fikum bertanya mana yang benar, apa yang perlu dilakukan. Nah, adapun kalau misalkan dari kalangan orang awam yang baru mengenal ngaji atau dari kalangan na barakallahu fikum nam al-mustahid orang alim dan tidak memungkinkan untuk membahas waktu itu pula dan pertanyaan itu mendadak kemudian harus dijawab dan dia tahu jawabannya namun harus melalui menukilkan ucapan ulama yang lain maka diperkenankan fattaqullah mastata'tum bertakwalah enam kali kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya setelah kita menyebutkan kepada pembagian taklid terbagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang apa? Khusus. Jangan kemarin. Nah, at taklidu al-'am sama at taklidu al-khas. Naam. Pembagian yang pertama kemarin barakallahu fikum taklid yang sifatnya umum ada an yaltazima madhaban ya ya'khudhu bi rukhasihi wa 'azaimihi fi jami'i ini Yaitu seseorang itu dia berpegang teguh dengan madhab tertentu ya, dia mengambil keringanan-keringanan madhab tersebut dan juga perkara-perkara yang dianjurkan dengan terhadap eh, di dalam madhab tersebut pada seluruh perkara-perkara agamanya. Paham ya? Misalkan aku bermadhab Maliki. Jadi semua perkara rukhsah keringanan ataupun anjuran dalam madhab Imam Malik diambil semuanya. Yang selainnya nggak mau. Itu berarti apa? Berarti ta'assub madhabi itu berarti kan fanatik madhabi berarti kan nah itu yang dilarang. Kita lihat Wa qad ikhtalafa ulama fihi, para ulama berselisih pendapat mengenai taklid yang sifatnya umum ini. Faminhum man haka wujubah. Sebagian mereka lah ada yang mengatakan wajib. Bayangin, wajib. Nah, mengkisahkan apa istilahnya mengatakan itu hukumnya adalah wajib. Li ta'adzuril istihad bil mutaakhirin. Karena tidak memungkinkannya untuk beristihad pada orang-orang belakangan. Seperti kita ini kan bisa dikatakan ilmunya minim, sehingga tidak memungkinkan untuk beristihad. Nah, maka taklid yang seperti ini wajib katanya. Kita wajib taklid kepada madhab tertentu. Wah aku ikut madhab maliki aja. Semua ajaran maliki mulai dari ritual wudhu, sholat maliki semuanya. Kalau enggak, enggak mau. Nah ini nanti yang ujung-ujungnya apa? Ta'asub madhabi. Wa minhum diantara para ulama man hakka tahrimahu. Ada yang menghikayatkan dan berpendapat haramnya taklid yang sifatnya umum seperti ini. Nah, ta'asub madhabi. Lima fihi minal iltizam al mutlak litiba'i khairin nabi, ya Kak? Karena di dalamnya ada apa? ada sifat berpegang teguh secara mutlak untuk mengikuti selain Rasulullah SAW. Ya enggak? Karena dalamnya ada iltizam, yaitu berpegang teguh. Nah, atau berpegang erat-erat secara mutlak litiba'i ghairi Nabi untuk mengikuti selain Nabi Muhammad SAW dan ini perkara yang keliru jelas. Bagaimana kok kalian justru mengikuti Imam Ahmad? Padahal Rasulullah mengatakan seperti ini. Aku hamba nih kok. Aku maliki. Jadi maliki harus mengikuti mazhabnya Imam Malik walaupun berseberangan dengan dalil. Khata. Paham ya? Keliru ya. Ta'asub madhabi. Jadi pendapat yang sahih yang kedua ini. Hukumnya adalah haram. Paham gitu ya? Nah, ta'asub madhabi. Menganut madhab tertentu akhirnya apa? Menyingkirkan nah barakallahu fiikum kebenaran yang ada pada madhab yang lainnya. Kalau Ahlus Sunnah tidak bermadhab. Ahlus Sunnah mengambil kalau misalkan ada pendapat yang sahih dari kalam Imam Ahmad diambil. Ya ada pendapat yang sahih dari kalamnya Imam Malik diambil. Ya ada pendapat yang sahih dari kalamnya Imam Syafi'i diambil. Ya Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini ta'asub madhabi ini, fanatik madhab ini, dia tidak mau. Intinya pokoknya benar atau enggak benar yang ada pada madhabnya. Paham ya? Akhirnya apa tadi? Di lima fihi dikarenakan di dalamnya ada apa? Unsur al-iltizam mutlak. Berpegang erat-erat secara mutlak atau berpegang teguh secara mutlak oleh tiba'i khairin nabi. Untuk mengikut selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ancamannya berat kalau mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain jalannya kaum mukminin, kok dia malah mencari jalan yang lain itu berat sekali ancamannya. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih, menentang ngam Allah dan Rasulnya. Setelah datang padanya petunjuk, ini yang benar seperti ini, enggak? Itu kan pada Imam Ahmad. Aku Maliki kok. Aku enggak ngikuti kecuali madhabnya Imam Malik. Nah, padahal di hadapannya kebenaran itu loh. Paham ya? Kemudian apa? Wayat tabi' ghairas sabilil mu'minin. Justru dia malah mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Karena kaum mukminin dituntut untuk menempuh jalan yang benar itu loh. Sudah tahu yang benar itu bersama Imam Ahmad karena ada dalilnya, dia tetap ngotot dan tetap ta'assub fanatik dengan mazhab Imam Malik. Padahal keliru. Paham ya? Itu contohnya ya. Nah apa balasannya? Nah nuwallihi ma Aku pun berpaling dari apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam yang mana neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati. Ta'assub madhabi. Harus kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba' bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tamassak bihablillah wa tabi'il huda. Wala taku bid'iyan la'alaka tuflihu. Wa bi kitabillahi wa sunnanil atat anir Rasulillah hitan wa tabahu. Nah seperti itu. Yang ikuti jejaknya Rasulullah karena juga dinukil oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau saja ya walaupun pengikutnya para pengikutnya misalkan ada yang ta'assub madhabi, tapi beliau sendiri tidak mengadak pada ta'assub. Beliau bahkan mengatakan Nah barakallahu fiu sebagaimana, yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih beliau mengatakan laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan apa? ucapan nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Amin ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum. Nah, karena Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah perkara enggak boleh mencari pilihan yang lain. Tapi kalau ta'assub hari bagaimana? Tidak. Pokoknya benar atau enggak benar, kami tetap hambali. Kami tetap maliki. Nah, kami tetap syafi'i. Sekarang di Indonesia ini kan mayoritasnya Syafi'i, kata mereka. Mayoritasnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada pendapat yang benar walaupun na'am barakallahu fikum eh, ada pendapat yang benar tapi di luar madhab Syafi'i ya kita nggak ngambil. Kita madhab Syafi'i. Nah, itu ta'asub mazhabi namanya. Kalau ahli Sunnah bagaimana? Nah. Naam lasna Syafi'iyan, lastu Syafi'iyan, wala Hambaliyan, wala Makiliyan, wala Malikiyan, wala Hanafiyan. Naam wa innama nahnu Ahlus Sunnah wal Jamaah nattabi al-Qur'an was sunnah seperti itu. Hanya kita bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Syafi'i, bukan juga Hanafi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Naam. Kullama jaa'a min al-haqqi ittaba'nah. Kapan saja datang berupa kebenaran kita ikuti. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah wa kullama jaa'a min al-batil nam nabta'id anhu. Setiap kali datang dari kebatilan kita menjauhkan diri darinya. Apa maksudnya itu ya? Itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ta'assub madhabi. Naam. Nah, sekarang banyak yang kena terkena penyakit seperti ini. Ini kalau kalau ini kalau kalamnya kalau Syekh Rabi misalkan, kalau Syekh Robi bilang A A B B, seakan-akan menganggap beliau itu adalah wahyu, enggak salah gitu loh, paham ya? Nah, masa Syekh Robi salah sih? Kadang ada seperti itu. Masa Syekh Robi keliru. Masa Syekh Robi ini Syekh kibar masa keliru. Nah, ucapan masa keliru berarti seakan-akan meniadakan keliruan dari beliau. Keliru enggak ini? Keliru. Yang benar manusia tidak maksud dari kesalahan. Dan kita semuanya kalau misalkan mereka mengatakan antum hajuriyun, kalian pengikut saya hajuri lah, nahnu lasna hajuriyin. Kita bukan hajuriyin. Kenapa kok tidak benar-benar penisbahan tersebut barakallahu fikum? Karena penisbahan kepada seseorang itu nah dibenarkan manakala keliru dan benar diikuti terus. Tapi kalau misalkan Syekh Yahya Hafizahullah taala keliru, apa kita ikuti keliru? Tidak. Keliru dikatakan keliru, yang benar dibela. Kalau mereka tidak, barakallahu fikum kenyataan sekali ini. Paham ya? Nampak sekali kalau misalnya kita juluki mereka Lukmaniyun misalkan. Pengikutnya Lukman Abdul misalkan. Karena mereka keliru, enggak keliru benar pun dibela gitu loh. Paham ya? Dan cocok loh penisbahan tersebut. Paham ya? Haddadiyun misalkan. Pengikutnya Muhammad Al-Haddad. Karena keliru enggak keliru benar pun tetap dibela pemimpinnya. Ini kan syekh kita, ini kan ustaz kita. Masa keliru mereka? Mereka sudah bertahun-tahun apa? Minum garam katanya, makan garam katanya. Paham ya? Maksudnya sudah bertahun-tahun menyelam ilmu, paham ya? Eh, menyelam di lautan ilmu gitu selahnya itu. Tapi kita katakan manusia tidak apa? maksum. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas jangan sampai kita ta'assub dengan eh barakallahu fikum seperti bentuknya ta'assub madhabi, membela madhabnya, membela kelompoknya walaupun keliru itu khata. Yang keliru seharusnya kita kelirukan dan kita benahi, yang benar kita bela. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Naam barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, beliau punya murid yang tidak kalah juga terkenalnya dan juga hebatnya yaitu Al-Imam Nam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi. Beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa inna kunyahnya Abu Abdullah namanya Muhammad bin Abu Bakar. Amin ya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, "Inna fil qawli bi wujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i." wa jawazu fihi ma fi. Perhatikan ini. Nah, wa fihi ma fi. Sesungguhnya ucapan atau pendapat yang mengatakan wajibnya mentaati selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara, setiap perintah dan larangannya, maka itu menyelisih daripada ijma' karena ulama ijma' untuk mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni lin jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ada dua kemungkinan ditimpa fitnah atau ada yang pedih orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam apa? Naam sesungguhnya fil qaul yaitu pada pendapat yang mengatakan wajibnya mentaati selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi pada seluruh perintah dan larangannya wa huwa khilaful ijma' maka pendapat atau ucapan tersebut menyelisih daripada ijma' padahal ijma' hujah bukan hujah nam wa jawazihi fi ma fi dan ucapan tentang memperbolehkannya enggak wajib ya boleh kamu mengikuti selain Rasulullah boleh. Nah, itu ada fihi ma fihi maksudnya perlu ditinjau lagi, perlu diteliti lagi. Ada kritikan di dalamnya. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti Rasulullah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham tidak? Ya? Nah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma nahitu na barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, apa? Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Itu menunjukkan wasanya apa wajibnya ittiba. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengikuti yang lainnya. Paham tidak? ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, nah barakallahu fikum. Naam, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus dan indah yaitu ketika beliau Nah barakallahu fikum syarah kitab Ha'iyah Abu Bakar bin Dawud beliau menyatakan fala yajuzu akhdhu qaulil faqih fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilm kata beliau. Paham ya? Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang yang faqih walaupun tingkatannya sampai tingkatan tinggi mahma balagha min al-fiqh wal ilm walaupun tingkatannya sampai tinggi ilmunya dan fikihnya. Nah, apa syarat-syaratnya? Kenapa oh enggak boleh? Naam idza kana na barakallahu fikum idza lam yakun mabniyan ala dalil sahih. Apabila tidak dibangun di atas dalil sahih. Artinya, namun jika na barakallahu fikum dibangun di atas dalil yang sahih kata beliau, na barakallahu fikum maka tidak masalah diambil. Semana dan itu ya bisa dilihat dalam nam syarahiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud. barakallahu fikum seperti itu. Fala yajuzu akhdhu qawlil faqih mahma balagha min al-fikri wal ilm. Naam seperti itu. illa idza kana mabniyan ala dalil sahih kata beliau. Kecuali kalau seandainya apa dibangun di atas dalil yang benar, barulah boleh diambil. Wa in kana in kana mukhalifan dalil, kalau seandainya menyelisih dalil, fala yu'khad bih. Maka enggak boleh diambil ucapan orang pakai tersebut. Nah, kenapa? Eh, anna la na'am barakallahu annahu la qaula li ahadin ma'a qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada ucapan yang dianggap berhadapan atau bersamaan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini ya, atas makna dan itu yang jelas Beliau menasihatkan yang sangat bagus sekali agar kita tidak tidak, tidak tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Naam. Wa qala man tazama mazhaban mu'ayyanan ada juga yang mengatakan Nah, barang siapa yang dia itu berpegang teguh menganut mazhab tertentu, summa fa'ala khilafah. Kemudian dia menyelisih, kemudian dia mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu yang menyelisih mazhab tersebut. Min ghairi taqlidin, tanpa ada unsur taklid li 'aliman akhar, aftah tanpa ada unsur taklid mengikuti seorang alim yang lain yang berfatwa. Apa itu maksudnya ya ini ya? Jadi ada orang yang dia itu menganut madhab tertentu. Kemudian dia melakukan perbuatan yang menyelisih madhabnya. Tanpa dia taklid dengan orang alim lain yang berfatwa. Ngam. Wala istidlala bidalilin yaqtadi khilaf dzalik dan tidak pula berdalilkan dengan sebuah dalil yang mengharuskan untuk menyelisih hal tersebut. Wala udran wala udran nam wala udrun syar'iyyin dan tidak pula apa? wala tidak pula ada udzur syar'i yaqtadi tadi na'am hillama fa'ala yang mengharuskan diperbolehkannya untuk apa? untuk mengerjakannya atau melakukannya tadi. Fahuwa muttabi'un li hawa. Berarti dia mengikuti atau mengikut hawa nafsu. Maksudnya ya? Nah, kalau ada orang menganut madhab tertentu, paham ya? Kemudian kalau dia melakukan apa? Mengaku, melakukan perbuatan yang tidak berada di madhabnya, bukan karena taklid atau bukan karena pendalilan yang mengharuskan hal tersebut atau tanpa udur yang lain maka dikatakan dia pengikut hawa nafsu wa fa'ilun muharram dan dia mengatakan perkara muharram bi ghairi udhrin syar'i tanpa utur yang syar'i wa hadza munkar dan seperti mungkar karena saking ta'assub tadi itu jadi udah ta'assub itu bagaimana caranya harus mengikuti madhabnya itu loh kalau dia misalkan melakukan misalkan dia ya Hambali misalkan dia kalau melakukan pendapat yang tidak dipilih oleh Imam Ahmad melakukan pendapat Imam Syafi'i misalkan. Nah, ini kata mereka, kalau tanpa didasari udur yang syar'i, tanpa didasari dalil dan misalnya maka dia dikatakan mengikuti hawa nafsu oleh mata ini tadi. Kata beliau hada mungkar. Ini mungkar wa hada mungkar. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qawli ala qawlin. Dan adapun kalau seandainya na barakallahu fikum telah nampak padanya perkara yang mewajibkan nah untuk menguatkan sebuah ucapan ala qaulin atas ucapan yang lainnya imma bil adillah al mufassilah imma dengan dalil yang terperinci Naam, apa ladil al-mufassalah adalah dalil yang sudah dirinci. In kana ya'rifuha wa yafhamuha, jika dia mengetahuinya dan memahaminya, naam, maka fa imma an fa imma bi an yara ahadur rajulain a'lam bi tilkal mas'alah min al-akhar. Contohnya, bisa jadi dia melihat salah seorang eh, salah satu di antara dua orang yang dia lebih tahu tentang permasalahan tersebut daripada yang lainnya bahwa huwa atqalillahi fima yaquluhu dan orang tersebut bisa dikatakan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala eh, dengan apa yang dia ucapkan maksudnya dengan yang orang alim itu dia siap tanggung jawab itu loh orang alim tersebut bertakwa dalam artian bukan hawa nafsu ucapannya nam fayarji' an qawlan fayarji' an qawlin ila qawlin misli hadza maka dia berpindah dari ucapan ini ke ucapan ini dari mazhab ini ke mazhab ini fahada yajuzu bal yajib yang seperti ini adalah apa diperbolehkan bahkan wajib waqad nasal Imam Ahmad al dzalik dan sungguh Imam Ahmad telah menjelaskan hal tersebut maksudnya apa maksudnya barakallahu fikum ya ujung-ujungnya ini Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya jangan sampai tak ta'assub mazhabi kalau berpindah silakan berpindah misalkan dia misalkan senang dengan mazhabnya Imam Ahmad misalkan tapi ternyata melihat kok ada pendapat yang di pendapatnya Imam Malik atau Imam Syafi'i itu benar itu loh sesuai dengan dalil dan dia sudah meneliti dan mengeceknya kemudian dia berpindah me mengambil madhabi Imam Malik misalkan tidak ada sekal Paham ya? Karena kebenaran bersama Imam Malik itu misalkan. Paham ya? Kebenaran bersama Imam Syafi'i misalkan. Nah, dia berpindah itu tidak jadi masalah bahkan wajib berpindah dari kebatilan pada al-haq tadi. maksudnya ya? Jadi jangan sampai fanatik madhabi. Nah, yang kedua, wal khas sekarang yang khusus an yakhudha biqaulin mu'ayyanin fi qadhiyatin mu'ayyanah fa hadha jaizun. Taklid yang khusus ini, yang lingkupan yang lebih kecil lagi, yaitu seseorang itu mengambil sebuah ucapan tertentu pada kejadian atau permasalahan tertentu, fa hadha jaizun ini diperbolehkan. Idza ajiza nam an ma'rifatil haqqi. Apabila dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran bil ijtihad dengan ijtihad sama'un ajza, ajzan hakikian baik dia tidak mampu dengan benar-benar tidak mampu, mungkin awam misalkan, ma'al al atau dia mampu beristihad cuman bersamaan dengan perkara yang sangat berat sekali dan juga besar. Dalam matian harus butuh nah waktu yang banyak kemudian harus juga butuh apa? Nah, barakallahu fikum pencurahan pikiran yang sangat besar misalkan. Akhirnya dia menganut atau mengambil nah, ucapan tertentu pada satu permasalahan tertentu ini diperbolehkan. Contohnya, Nah, barakallahu fikum misalkan kita sebenarnya kita mencari bisa. Cuma terkadang ada pertanyaan, Ustaz atau Syekh, apa hukumnya? Nah, barakallahu fikum, nam kita makan dengan tangan kiri misalkan. Nah, kita katakan hukumnya adalah haram. Nah, hukumnya adalah haram. Kemudian kalau misalkan di ada fatwa para ulama yang lain misalkan ya, sebagaimana hal ini yang telah dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani misalkan atau Al-Imam As-Sunani misalkan. Nah, seperti contohnya aja contohnya ya. Nah, apa jual beli? Apa hukumnya jual beli? Nah, barakallahu fikum Naam. barang yang tidak jelas keadaannya misalkan. Nah, jual beli barang yang tidak jelas keadaannya dikhawatirkan masuk dalam lingkupan gharar atau istilahnya penipuan maka dilarang. Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Saimin misalkan. Nah, itu berarti kan seakan-akan kita ngambil sebuah ucapan pada sebuah kejadian nukilkan dari seorang alim tertentu. Paham ya? Itu diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Nah, Ketika tidak mampu untuk mengetahui kebenaran itu dengan sendiri, ya? dengan dalilnya paham ya? Tidak mampu mengetahui dalilnya dan tidak sempat mencari misalkan karena ya karena karena memang karena memang kemampuannya dalam artian lemahnya itu lemah yang hakiki dalam artian dia misalkan baru-baru ngaji orang awam misalkan atau dia mampu tapi butuh waktu yang sangat besar nah makanya diperbolehkan menukil seperti seperti itu karena yang kita nukilkan Nah, barakallahu fikum selama yang kita nukilkan itu benar itu Karena mereka ketika berfatwa itu juga berdalilkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbeda kalau fatwa yang kita nukilkan dan fatwa yang menyelisih Al-Qur'an Sunnah maka tidak diperolehkan. Nah, Kemudian fatwa muqallid. Nah, sekarang apa hukumnya fatwanya seorang yang muqallid? Jadi fatwanya pengekor sebenarnya, Dia itu mengekor terus. Dia mengekor dalam artinya itu nah barakallahu fikum dia tidak mencari sendiri, namun dia berfatwa kepada orang, berfatwa untuk orang itu loh. Nah, mukallid maksud dia sendiri taklid itu loh. Dia sendiri taklid kemudian berfatwa. Nah, hukumnya apa? Qala Allah Ta'ala Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, wa ahlu dzikr hum ahlul ilm. Ahlu dzikr itu adalah ahlul ilm. Wal muqallid laysa min ahlil ilm. Sedangkan orang muqallid, orang yang senantiasa taklid itu bukan termasuk ahlul ilm, al-matbu'in. Bukan termasuk ahlul ilmi yang diikuti. Paham ya? Wa inna huwa tabi'un li ghairihi. Hanya saja dia mengikuti yang lainnya. Ya enggak? Orang muqallid itu mengikuti yang lainnya. Nah, Qala Abu Umar bin Abdul Bar rahimatullah alaihi ghairuh berkata Imam Ibn Abdul Bar, "Naam Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimatullah alaihi ajma'an nasu ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al Manusia telah sepakat ijma' bahwasanya orang muqallid, orang yang sukanya cuma mengekor, eh, itu tidak dianggap termasuk dari kalangan alul ilm. Wa anal ilma ma'rifatul haqi bidalilhi na'am. Karena ilmu itu apa? Mengenal nam barakallahu fikum kebenaran dengan dalilnya. Sebagaimana ungkapan siapa kemarin? Al-Imam ilmu Qayyim. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi mazaka wa taqlidu yastamiyani. Ilmu itu mengenal al-huda itu petunjuk atau al-haq beserta dalilnya. Adapun selain itu dengan taklid sama saja. selain mengikuti petunjuk dan kebenaran tadi dengan taklid sama saja. Qala Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Ibnu Qayyim Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar dikenal dengan siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa hadza kama qala Abu Umar dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar. Fa inna an-nasa la yakhtalifuna bi anna al-ilma huwa al-ma'rifatul kha ma'rifatul hasilatu 'ala dalil. Bahwasanya manusia itu tidak berselisih. Bahwasanya ilmu itu adalah apa? Adalah mengetahui, nah, Al-hasilah itu ilmu itu ma'rifah, pengetahuan yang bersumber dari dalil. Eh, Al-hasilah yang bersumber dari dalil. Wa amma biduni dalil, pun pengetahuan yang tanpa dalil fa innama huwa taqlidun. Hanya saja itu ada taklid. Summa haka Ibnu Qayyim ba'da dalil fi jawazil fatwa bit salah satu akwalin. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih, nam setelah itu menukilkan bahwasanya diperbolehkannya berfatwa dengan taklid, Masih taklid itu mengikuti enam alim yang lainnya gitu. Tiga pendapat. Paham ya? Nah, dua yang pertama, la tazuzul fatwa li anna laysa ilmin Pendapat yang pertama tidak diperbolehkan fatwa dengan taklid dikarenakan itu bukan ilmu. Paham ya? Wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Sedangkan berfatwa tanpa ilmu haram enggak? Haram. enam oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan apa? Dalam Majmu' fatwa Nah, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din nam bi ghairi ilmin wala yu'in man takallama bid bila ilmin wa au adkhala fid-din ma Tidak dihalalkan seseorang berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Dan tidak boleh juga menolong orang yang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh juga orang yang ingin atau menolong orang yang ingin masukkan suatu perkara dalam agama yang bukan termasuk bagian dari agama tersebut. Apa maksudnya ya? Naam. Wa hadza qaulu aktsar ashab wa jumhur Syafi'iyah. Yang pertama ini yang tidak diperbolehkan berfatwa dengan taklid ini karena itu bukan termasuk ilmu adalah pendapat mayoritas Syafi'iyah. Nah, mayoritas apa? Nah, barakallahu fikum pendapat Imam Ahmad dan jumhur Syafi'iyah dan juga jumhur Syafi'iyah. Karena ashab di sini nah barakallahu fikum biasanya nisbahnya kepada Imam Ahmad. Paham ya? Nah, kebanyakan pengikut Imam Ahmad dan juga atau kebanyakan mazhab Imam Ahmad dan juga jumhur Syafi'iyah. Nah, kecuali kalau Imam Nawawi Al Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim silakan eh nan wa qala eh, wa qama qala ashabi misalkan. Itu maksudnya adalah apa? Syafi'i. Syafi'iyah. Apa ya? Nah, barakallahu fikum. Asal yang kedua, anna dzalika jaizun fi ma yata'allaq bi bahwa Bahwasanya taklid berfatwa taklid itu, berfatwa dengan taklid itu boleh manakala fatwa tersebut berkaitan dengan apa? dirinya. Wala yajuzu an yuqallid fi ma yafti bihi ghairah dan tidak diperbolehkan untuk taklid pada perkara yang dia berfatwa untuk orang lain. Maksudnya, kalau untuk dirinya sendiri nggak masalah, tapi untuk orang lain jangan. Itu maksudnya. Yang ketiga, ini yang benar, anna dzalika jaizun 'indal hajah. Diperbolehkan ketika hajah ada kebutuhan saja. Sudah kita sebutkan awal tadi kan, kalau yang terpaksa kepepet, nggak ada lagi jalan lain, diperbolehkan ketika ada keperluan. Wa ada alim al-mustahid di antaranya apa? Tidak adanya seorang alim yang bisa beristihad. Akhirnya kita menukilkan ini sebagaimana yang dikuatkan Imam Syaukani, sebagaimana yang dikuatkan Imam Sunani, misalkan. Wa wa asal aqwal wa alaihi al-amal intahal kalamu. Dan ini adalah ucapan atau pendapat yang paling sahih dan di atas inilah nah barakallahu fikum orang-orang beramal dengannya. Yaitu bahwasanya diperbolehkan manakala ada hajah apa itu ya? Naam. Wa bihi yatimu ma aradna kitabatahu dan dengan dengannya telah sempurnalah apa yang kami inginkan penulisannya fi hadil mudzakkarah. Nah, pada nah barakallahu fikum mudzakkarah ini atau ringkasan ini al-wazizah yang sangat nah bermanfaat dan juga mulia. Nasallaha an yulhimana arusda fil qawli wal amal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan ilham kepada kita semuanya arusda yaitu bimbingan fil qawli wal amal dalam ucapan dan amalan wa an yukallil wa an yukallila a'malana bin najah dan semoga Allah taala na barakallahu fikum na menerima atau menyempurna eh, na barakallahu fikum menjadikan amalan-amalan kita ini bin najah atau menutup amalan-amalan kita ini dengan dengan apa dengan najah dengan keselamatan dan keberuntungan innahu jawadun karim sungguhnya Allah taala zat yang maha nam dermawan karim dan juga maha mulia wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi rabbil alamin